Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita pada syurutul muslim yaitu syarat-syarat seorang muslim sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Naam kita kembali secara singkat mengulangi dari tiga syarat yang telah kita bacakan dari keterangan penulis rahimahullah yaitu min syurutil muslim di antara syarat-syarat menjadi seorang muslim yang pertama adalah la yakunu musliman haqqan illa an ya'rifa tauhid fil ibadah wa ya'malu bimujibihi bahwa seseorang tidaklah disebut sebagai muslim yang benar, muslim yang hak atau mukmin yang hak kecuali dengan syarat yang pertama yaitu muslim tersebut mengenal tauhidullah fil ibadah mengenal bagaimana bertauhid kepada Allah taala dalam seluruh jenis ibadah dan mengamalkan konsekuensi dari tauhid tersebut. Naam, konsekuensi dari mentauhidkan Allah taala adalah menegakkan seluruh perintah-perintah Allah yang lainnya dan sebaliknya menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tertinggi dari larangan Allah adalah asyirku billah. Lawan daripada tauhidullah yaitu mempersyarikatkan Allah taala dengan sesuatu apapun. Yang kedua adalah melakukan bid'ah-bid'ah dan yang ketiga adalah dosa-dosa besar dan seterusnya maka konsekuensi daripada orang yang mentauhidkan Allah taala yaitu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan menegakkan segala apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syarat yang pertama bahwa seorang muslim dikatakan muslim yang hak atau mukmin yang hak yang benar adalah benar-benar dia mengenal bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus dalam tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah. Kemudian yang kedua tasdiqur rasul fi ma ja'a wa ta'atuhu fi ma amara bihi wajtinabu ma yaitu membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang datang oleh beliau apa yang datang dengan beliau alaihissalatu wassalam wajib kita membenarkannya dan mentaati apa yang beliau perintahkan dan sebaliknya menjauhi apa yang beliau larang alaihi wassalam. Naam, dan ini diistilahkan dengan tauhidur rasul. Mentauhidkan rasul sallallahu alaihi wasallam yakni fil ittiba' atau fil mutaba'ah. Mentauhidkan Rasulullah di dalam ikutan. Nah, maka yang pertama adalah mentauhidkan Allah dan yang kedua adalah mentauhidkan Rasul sallallahu alaihi wasallam fil mutabah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah dan yang kedua mentauhidkan Rasul di dalam ketaatan. yakni membenarkan seluruh apa yang dibawa oleh beliau, mentaati apa yang diperintahkan dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam. Yang ketiga muadatul musyrikin wal kafirin yaitu wajibnya seorang muslim memerangi orang-orang musyrikin dan kafirin. Fakam min muslimin la yaqa'u minhu syirku. Kata beliau, berapa banyak seorang muslim yang tidak terjatuh ke dalam syirik, walakinnahu la yu'adi ahlahu. Akan tetapi dia tidak memusuhi musyrikin. Dia tidak memusuhi pelaku-pelaku kesyirikan. Fala yakunu musliman haqqa bidzalik. Maka dia tidak bisa dikatakan muslim yang hak, muslim yang sejati dengan yang demikian itu. Id taraka babda jami'il mursalin di mana dia telah meninggalkan prinsip seluruh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala fa Ibrahim yaqulu liqaumihi sebagai contoh adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam di mana beliau berkata di dalam suratul Mumtahana pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman Kafarna bikum <clears throat> wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah Kami telah ingkari kalian ini pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya musyrikin yang melakukan kesyirikan-kesyirikan sesembahan berhala-berhala. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan kafarna bikum. Kami telah ingkari kalian. Wabada bainana wa adawatu wal bagla. Dan telah nampak antara kami dan kalian yaitu permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahda hingga kalian mau memurnikan keimanan kalian semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini barakallahu fikum adalah ikrar dari Rasul Nabi dan Rasul Allah taala yaitu Ibrahim alaihi Salam Bagaimana beliau mengumandangkan kepada musyrikin, kepada pelaku-pelaku kesyirikan yaitu permusuhan dan kebencian antara keduanya, antara kami dan kalian selama-lamanya hingga kalian mau beriman kepada Allah taala semata, yakni meninggalkan kesyirikan-kesyirikan kalian. Faqauluhu wabada ay wabana. Maka ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah nampak wabada ay dhahara wabana, yakni telah nampak antara kami dan kalian Wa ta'ammal taqdimal adawati 'alal baghdha. Dan perhatikan barakallahu fikum di dalam ayat ini bagaimana Allah taala <clears throat> mendahulukan kata al-adawah daripada al-baghdha. Naam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata al-adawa dari al-baghdha. Al-adawa adalah permusuhan, al-baghdha adalah kebencian. Mengapa Allah taala mendahulukan al-adawa dari al-baghdha? Li'anna al-ula ahammu min ats-tsaniyah. Karena kata yang pertama itu lebih penting dari yang kedua. Fa innal muslima qad yubghidu al musyrikin wa la yu'adihim fala yakunu atiyan bil wajibi alaihi. Karena sesungguhnya seorang muslim terkadang dia membenci musyrikin tetapi dia tidak memusuhi dan memeranginya. Sebagian muslim membenci musyrikin namun dia tidak memusuhinya maka dia belum dikatakan orang yang menegakkan kewajibannya. Hatta tahsula minhu al-adawatu wal Hingga terhasilkan pada dirinya yaitu permusuhan dan kebencian secara bersamaan kedua-duanya. Nam, tidak cukup benci saja tanpa memusuhi. Tetapi harus kedua-duanya badiyataini zahiratain keduanya nampak dari seorang muslim terhadap musyrikin atau pelaku-pelaku kesyirikan yaitu al-adawa wal baghdha yaitu permusuhan dan kebencian wa amma idza wujidatil muwalatu wal muwasalah fa inna dzalika yadullu ala adamil baghdha adapun ketika seorang muslim didapati pada dirinya sifat mualah, loyalitas, wal muasolah yaitu ada hubungan antara dia dengan musyrik, hubungan yang dekat, hubungan yang baik, fa inna dzalika yadullu ala adamil baghdha. Maka itu pertanda bahwa dia tidak membenci musyrik atau musyrikin tersebut. Maka dia bukan muslim yang hak. Barakallahu fikum. Hingga dia mengumpulkan dua sifat yaitu al-adawatu wal baghdha sebagaimana di dalam firman Allah taala dalam suratul mumtana mumtahana ayat yang keempat tersebut yakni ikrar dan pernyataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan yang bersamanya kepada musyrikin penyembah-penyembah berhala atau pelaku-pelaku kesyirikan. Kemudian yang keempat ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan seorang muslim muslim yang hak yang keempat al-qiyamu biwajibin nasihat Yaitu muslim yang menegakkan kewajiban nasihat. Faman qala la ata'arradu lil muslimina walau fa'alu syirka wal kufra wal ma'asi la yakunu musliman haqqan bal yajibu alaihi an yansahahum wa yubayyana lahum khatara asyirki wal kufri wal ma'asi wa ghairiha al a'mal al a'malil munkarah bi uslubin layyin barang siapa yang mengatakan bahwa aku tidak ingin untuk berhadapan atau bertentangan dengan kaum muslimin walaupun mereka itu melakukan kesyirikan kekufuran, maksiat dan sebagainya. Naam, aku tidak ingin terjadi konflik atau permusuhan atau perdebatan terhadap sesama kaum muslimin. Walaupun dia mengetahui bahwa muslim atau kaum muslimun tersebut melakukan kesyirikan, kekufuran, maksiat selama dia masih muslim, maka saya tidak ingin terjadi percekcokan ya dengan sesama kaum muslimin. Maka yang seperti ini la yakunu musliman haqqo. Kata Syekh rahimahullah, dia tidaklah disebut dengan muslim yang hak, muslim yang sejati, muslim yang benar-benar muslim. Akan tetapi wajib atasnya seorang muslim yang hak yaitu menegakkan nasihat, menjelaskan kepada kaum muslimin yang terjatuh dalam kesyirikan dalam kekufuran, dalam dosa-dosa maksiat bahwa semua itu berbahaya untuk kemaslahatan dirinya di dunia terlebih-lebih di mulai akhirah. Dia wajib menegakkan nasihat barakallahu fikum dan selainnya dari amalan-amalan yang mungkar. Tetapi nasihat itu biuslubin layyin dengan uslub dengan metode dengan cara yang lembut dengan cara yang hikmah sebagai perwujudan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berdakwah di jalan Allah taala bil hikmah. Yang pertama dengan hikmah yang kedua dengan nasihat yang baik al-mau'izatul hasanah dan yang ketiga dengan mujadalah yaitu dengan diskusi atau dengan debat billatihi ahsan diskusi atau debat dengan cara yang baik maka ini tiga marhalah yang disebutkan oleh Allah taala di dalam surat An-Nahl 125 yakni uslub dalam dakwah Allah cara dan metode dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan utama adalah dengan hikmah. Dengan hikmah disebutkan oleh para sahabat dalam menafsirkan ayat ini, al-hikmah adalah Al-Qur'an dan sunnah. Al-hikmah adalah dalil, adillah Al-Qur'an dan sunnah dan kesepakatan para sahabat. Maka itu adalah hikmah. Barakallahu fikum. Maka wajib ketika berdakwah kita ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala wajib kita menyampaikan dalil Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam atau kesepakatan para sahabat atau sunnah-sunnah amalan-amalan para sahabat atau para salafus saleh. <clears throat> Maka ini makna hikmah. Naam, Sebagian ulama menjelaskan di antara makna hikmah secara lugatan adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi. Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Barakallahu fikum. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Secara bahasa itu adalah hikmah. Dan yang dimaksud dalam secara istilah syariah hikmah kesesuaian dengan makna bahasanya yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya ketika tempatnya untuk berlemah lembut maka wajib dengan lemah lembut ketika tempatnya wajib untuk tegas maka wajib dengan tegas ketika tempatnya mengharuskan untuk berkeras maka wajib dengan cara keras yaitu ghaldah atau ghildah waglud alaihim wa ma'wahum jahannam seperti Allah Ta'ala berfirman tentang kaum munafikin ketika telah diketahui bahwa mereka itu orang-orang munafikun, maka Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk bersikap keras kepada mereka. Waglud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Bersikap keraslah kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada munafikin dan kafirin. Maka ini makna hikmah yang benar di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 125 ini. Jadi bukanlah hikmah dimanakan kepada satu makna yaitu berlemah lembut saja. Naam, tetapi hik tetapi di sini adalah hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya Allah taala tidak mengatakan ud'u ila sabili rabbika billin ya bil birrifqi wal lin. Allah tidak mengatakan berdakwahlah di jalan Allah dengan lemah lembut saja atau sebaliknya Allah tidak mengatakan udah ila sabil rabbika bil ghilzah ya au bisyiddah dengan keras ya tidak tetapi Allah mengatakan dengan hikmah yang menunjukkan barakallahu fikum sesuai dengan makna bahasanya yang dimaksud dengannya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya namun wajib kita mengatakan bahwa asal dasar dalam berdakwah di jalan Allah tidak mungkin kecuali dengan cara hikmah ya ini dengan cara lemah lembut. Itu yang pertama barakallahu fikum karena ketika kita berdakwah kepada orang pada awalnya mesti kita tidak mengenalnya. Kita belum mengenalnya. Apakah dia orang yang keras dalam menolak atau dia orang yang lembut dalam menerima atau dia orang yang suka berdebat, yang suka me, nah, mempermainkan ayat Allah Ta'ala atau bagaimana ya sifat dan sikapnya kita belum mengetahuinya maka al asal dalam dakwah wajib dengan lemah lembut barakallahu fikum Naam Kemudian marhala yang kedua setelah kita berdakwah dengan hikmah ternyata dakwah tersebut tidak diterima oleh orang tersebut yang kita dakwahi, maka tahap yang kedua adalah dengan nasihat yang baik, yakni maksudnya dengan pendekatan. Ya. Pendekatan kita berdiskusi dengannya dengan memberi nasihat mendekati dia dengan nasihat yang baik, memberi terhib motivasi dan memberi terhib ancaman dengan ayat-ayat Ya, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, mungkin saja dia kemudian ya uh, nah merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia menerima nasihat tersebut. Nah, maka ini yang dimaksud tahap yang kedua yaitu nasihat yang baik dengan pendekatan. Nah, semoga dia bisa menerima nasihat tersebut ketika disampaikan dengan Al-Quran dan Sunnah dengan ayat-ayat yang menganjurkan memberi semangat kepada surga Allah dan sebaliknya dengan ayat-ayat ancaman yang menakutkan memberi rasa takut dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahap yang ketiga ketika nasihat yang baik ini juga belum diterima maka beralih pada tahap yang ketiga al-mujadalah kita ajak dia diskusi. Mungkin saja dia punya syubhat, dia punya dalil yang samar bagi dia. Yang dia salah menempatkan dalil tersebut barakallahu fikum. Maka butuh adanya mujadalah, yaitu diskusi yang baik. Naam, mudah-mudahan nampak kebenaran. Naam, dalam diskusi tersebut nampak kebenaran barakallahu fikum. Sebagian orang ya dia menutup pintu. Nah, menutup pintu untuk berdiskusi. Ini tidak benar barakallahu fikum. Ya. Akan tetapi berdiskusi ini adalah perkara yang masyru'ah, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi diskusi atau debat itu dilarang kepada ahlul bid'ah, kepada ahlul ahwa, kepada ahlus syubhat, orang-orang yang suka membuat penyamaran dalam Islam, kepada orang-orang yang suka mempermainkan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah, suka bersilat lidah, maka yang seperti ini dijauhi untuk berdebat dengannya. Nah, seperti orang-orang liberalisme dan yang semisalnya. Nah, akladiyun, orang-orang yang memiliki yang terlalu percaya kepada akalnya sehingga dia mengagungkan akalnya. Maka yang seperti ini tidak disyariatkan untuk berdebat karena dia akan mendebat-debatkan ayat Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an La yujadilu fi ayatina illa alladziina kafaru. Tidaklah orang-orang yang mendebat-debatkan ayat-ayat kami kata Allah melainkan mereka itu orang-orang kafir. nah Maka ini debat yang dilarang. Adapun di dalam ayat ini Allah taala perintahkan tahap yang ketiga dalam berdakwah setelah hikmah dan nasihat yang baik adalah perintah untuk mujadalah wajadilhum billatihi ahsan yaitu berdebat dengan cara yang baik menyampaikan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sisi pendalilannya istimbatnya naam kaidah-kaidah syariah ya terkadang luput dari seseorang Naam. Mungkin dia terlalu sibuk misalnya. Ya. Seorang dai atau seorang muslim terlalu sibuk mengurus permasalahan misalnya fikih. Ya. Sehingga dia sibuk dengan fikih tidak sempat untuk belajar tentang manhaj. Tentang bagaimana bermuamalah dengan kelompok-kelompok individu-individu ya sehingga Terkadang dia berbaur dengan ahlul bid'ah. Duduk bersama ahlul bid'ah, ahlul ahwa dan seterusnya, ahlus syubhat dengan anggapan bahwa itu adalah hal yang baik. Naam. Kemudian ya debat atau diskusi itu ditontonkan di khalayak ya pada umat. Maka yang demikian itu memberi sisi yang madarat naam memberi mafsadah kepada umat maka butuh untuk diberi nasihat bahwa jidal yang seperti itu tidak dibolehkan berdasarkan firman Allah taala yang telah saya sebutkan tadi dan juga firman Allah taala yang lainnya Idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau engkau melihat orang yang mendebat debat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka menjauhlah. Jangan engkau duduk bersamanya. Fa'rid anhum hatta yahulu fi haditsin ghairi hingga mereka mau meninggalkan perdebatan-perdebatan tersebut. Naam. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ma'hum ba'da dzikra ma'al qaumidh zalimin. Kalau syaitan melupakanmu ya sehingga engkau duduk kembali dengan mereka maka setelah engkau diingatkan fala taq'ud ba'da dzikra jangan lagi engkau duduk bersama mereka yaitu orang-orang yang zalim. Demikian barakallahu fikum. Kemudian dari tiga uh, marhala ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan ya tahap yang keempat dan yang kelima. Tahap yang keempat adalah tahap at-tahdzir setelah diskusi, debat juga tidak bermanfaat, tidak diterima, maka dengan kata lima Ibnu Qayyim dengan tahap tahdir yaitu memperingatkan umat dari syubhat atau dari kebatilan kesalahan orang tersebut supaya umat tidak mengikutinya Kebut, ke nah, kemaslahatan umat lebih didahulukan daripada kemaslahatan individu orang tersebut setelah tahdir pun tidak bermanfaat dia terus bertambah dalam kebatilan atau syubhat itu tadi maka tahap yang kelima adalah al-hajar, yaitu meninggalkan menghijroi dia dan mengingatkan orang-orang untuk tidak mendekatinya. Naam, ini cara berdakwah barakallahu fikum di dalam syariatul Islam berdasarkan firman Allah taala dalam suratul Nahl 125 dan juga berdasarkan ayat-ayat yang lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dengan lima fase tersebut. Naam, demikian ikhwani fiddin azzakumullah min syuruti al-muslim di antara syarat-syarat seorang muslim yang hak. Naam. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala uh, beralih kepada pembahasan berikutnya yaitu syurut qabu qabulil amal yaitu syarat diterimanya amalan. Dan ini sudah berulang-ulang kita jelaskan. enam dari syarat diterimanya amalan apa saja atau ibadah itu dua syarat mutlak yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yaitu ikhlas semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak mengandung kesyirikan berupa riya atau ujub ingin dilihat dalam amalan tersebut, ingin didengarkan dan ingin berbangga dengan amalan tersebut. Maka semua itu menodai atau merusak keikhlasan. Kemudian yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di sini Syekh menambahkan yang ketiga dan yang keempat dari syarat diterimanya amalan adalah <clears throat> al-imanu billahi wa tauhiduhu yaitu beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Naam, beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syarat diterimanya amalan. Naam, yang uh, Nah, sebenarnya syarat ini bisa kita masukkan ke dalam syarat yang pertama yaitu syarat ikhlas yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Nah, karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Nah, Adapun jika dipisahkan disebutkan secara tersendiri fala ba'as sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh rahimahullah yaitu beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah taala berdasarkan firman Allah taala innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka adalah surga firdaus <clears throat> dan mereka mulia di dalamnya. Naam maka Allah taala menyebutkan yang pertama adalah innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang kedua wa amilus solihat, beramal dengan amalan soleh. Mereka itu yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya yang dimaksud dengan iman di sini <clears throat> adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan amalan soleh adalah amalan yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Kemudian syarat yang keempat yang ditambahkan oleh Syekh di sini adalah an la yunfiru sahibul amali imanahu bi kufrin aw syirkin bi an yusrifa syai'an min al ibadati li ghairillah ka du'ail anbiya wal auliya wal amwat wal isti'anati bihim yaitu agar seorang muslim yang melakukan suatu amalan tidaklah menggugurkan amalannya atau keimanannya dengan kekufuran atau kesyirikan yaitu dia memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti berdoa kepada para nabi kepada para wali kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dan meminta tolong kepada mereka. Semua itu adalah perbuatan memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau syirik atau kesyirikan. Maka seorang yang beramal tidak boleh dia melakukan sesuatu yang dapat menggugurkan amalannya tersebut seperti kekufuran, demikian pula kesyirikan. Barakallahu fikum. Naam. Artinya ketika dia melakukan kesyirikan, maka amalan itu tidak akan diterima. Ya. Karena dia campur adukan dengan kesyirikan. Dia mencampur adukan dengan kekufuran. Barakallahu fikum. <clears throat> ya, di sini berulang-ulang kita jelaskan Ya karena beliau menyebutkan contoh di sini seperti doa al-anbiya, berdoa kepada para nabi, kepada para wali, yang ini banyak dilakukan oleh kaum muslimun yang mereka sebut dengan tawassul ya yang mereka sebut dengan tawassul dengan as-solihin maka ini adalah merupakan perkara yang dilarang bahkan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalil-dalil tentang ini kita sudah sering mengulanginya di dalam surah Az-Zumar ayat yang pertama atau yang kedua Kemudian di dalam surah Yunus ayat 18. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kedua ayat tersebut bahwa berdoa melalui para wali-wali itu adalah syirkum billah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya orang-orang yang mengambil dalam beribadah kepada Allah mengambil tandingan-tandingan dari para wali-wali mereka mengatakan mada'buduhum illa liyuqarribuna ila zulfa tidaklah kami beribadah kepada mereka itu melalui perantara mereka melainkan dalam mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya tetapi Allah taala memfonis walladzina takhadhu itu adalah orang-orang yang membuat tandingan kepada selain Allah taala Naam, dalam ayat yang lain wa ya'buduna min duni wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah taala yang tidak bisa memberi manfaat dan menolak madarat. Tapi mereka mengatakan tidaklah kami beribadah melalui mereka-mereka itu sebagai wali-wali Allah karena mereka lah yang dapat memberi syafaat kepada kita di yaumul kiamat. Naam, fa nasallallahu salam al afiyah. Alasan itu tidaklah dibenarkan oleh Allah taala karena Allah taala menyatakan itu adalah ya'buduna min dunillah adalah perbuatan beribadah kepada selain Allah taala yakni syirik. Naam, ayat yang sangat banyak sekali barakallahu fikum. Naam, adapun sebagian mereka melakukan syubhat dengan dalil-dalil bolehnya tawassul yaitu seperti kisah Al-Abbas yang dimana diminta untuk berdoa kepada Allah Ta'ala meminta hujan ya di uh, salat istisqa atau di uh, ya ibadah istighatha yang dilakukan oleh sahabat naam maka itu bukan tawassul yang syirik tetapi itu tawassul yang syar'i. Yaitu pelakunya masih hidup. Ya, yang kedua dia ada di hadapannya, hadir bukan gaib. Ya. Apakah dia sudah meninggal atau walaupun masih hidup tapi dia jauh di tempat sana diminta untuk dia apa di, di, disebut namanya ya agar Allah Subhanahu wa taala menerima doanya ya dengan menyebut nama wali tersebut yang berada di seberang jauh sana. Barakallahu Maka yang seperti itu tawasul yang syirik walaupun pelakunya masih hidup. Jadi dalam riwayat <clears throat> ya itu tawasul tapi tawasul yang syar'i karena pelakunya masih hidup dan dia berada di tempat. Nah, maka itu boleh kita meminta doa pada orang yang soleh ya yang kita anggap lebih bertakwa kepada Allah dari kita semoga apa kita minta dia mendoakan kita doa kebaikan itu boleh barakallahu fikum <clears throat> wallahu taala alamu bisawab karena waktu salatul isya lebih kurangnya saya mohon dimaafkan kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita cukupkan dengan doa kafarah majelis subhanakallahumma wa bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.